Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud. Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Imamun Ibnu Imam, seorang imam, bapaknya juga seorang imam. Paham ya? Siapa namanya Imam Abu Bakar? Alam labas. Siapa namanya Imam Abu Bakar ini? Abdullah. Nah, Abu Dawud siapa namanya? Abu Husain. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya kemarin? Yang masalah nanti kalau sudah ingat-ingat terus Insya Allah. Siapa namanya Al-Imam Abu Dawud antum? Abdurrahman? Siapa namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman? Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Pemilik apa? Sunan Abu Dawud. Apa maksudnya ya? Kita lihat apa yang beliau sampaikan dan jelas oleh Syekh Al Fauzan. Sekarang kita masih berada pada penjelasan walaisa bimauludin walaisa biwalidin walaisa lahu syibhun ta'ala musabbahu. Kata beliau di sini setelah beliau menyebutkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu surat apa, Abdurrahman? Yang diawali dengan apa? Kul a'udhu bin nas atau kul a'udhu birabbil falak? <laughs> La ba'as khair insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin surat al-ikhlas la ba'as khair insyaallah. Hayyakallah. Nah, serius, serius. Paham ya? Surat al-ikhlas apa awalnya? Kul huwallahu ahad. Ingat-ingat, Kul huwallahu ahad. Nah, alhamdulillah rabbil alamin surat apa? Al-Fatihah. Jangan nah, lupa. Allahumma musta'an. Khair insyaallah. Ingat-ingat ya. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Qauluhu Allahu ahad. Allah taala yang maha tunggal yakni huwa wahidun la syarika lahu fi rububiyyatihi. Dia adalah zat yang tunggal, tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya. Perhatikan baik-baik ya. Wala fi ilahiyyatihi, tidak pula dalam uluhiyahnya, wala fi asma'ihi wa sifatihi tidak pula dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Enggak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Fahuwa wahidun fi anwa'i tauhid salasa, Yang mana tauhid al-uluhiyah ini adalah salah satu daripada jenis-jenis tauhid yang tiga. Karena tauhid terbagi menjadi berapa? Iqbal. Apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat yang paling inti yang tauhid apa? Khalid uluhiyah. Nah, perhatikan baik-baik. Wa qauluhu Allahus samad. Ini perhatikan Allahus samad ai allazi tasmudu lahul khalaiq wa tatlubu minhu hawaijaha. Yaitu zat yang apa? Yang semua makhluk bergantung kepadanya. Allah taala adalah zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan juga semua makhluk meminta kebutuhan kepadanya. Jadi kalau minta kepada Allah taala, minta kekayaan jangan kepada mbak dukun, paham ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan minta kepada mbah dukun atau nenek moyang yang sudah meninggal ke kuburan. Bawa ayam apa kemarin? Ayam semani. Ayam semani itu ayam yang murni warnanya hitam, sulit dicari, harganya mahal. Disembelih di situ. Allah mustahil Ada juga yang ritualnya semaninya dimasak di rumah. Nanti kalau sudah dimasak ditaruh di depan kuburan itu. Yang makannya penunggunya. Penunggunya siapa? Penunggu kuburan tadi orang masih hidup. Allah mustahil <laughs> Nah, barakallahu fiikum. Jadi hati-hati. Hati-hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Jangan minta kepada kuburan atau mbah fulan, mbah alan, itu enggak bisa sama sekali. Sudah kita lewati orang yang berakal, akalnya sehat. Itu orang yang berakal tuh orang yang butuh. Yang mati itu butuh orang yang hidup atau yang hidup butuh orang yang mati? Eh? Nah, Hasan, Yang mati butuh orang yang hidup. Butuh apa, Hasan? Butuh doa, bukan orang hidup butuh yang mati. Apa antum saksikan orang-orang yang hidup malah datang ke kuburan, gerombolan bawa bunga satu kilo, ditaburkan, bawa air apa satu tangki disiramkan. Allah musta'an. Itu enggak ada syariatnya. Doakan barakallahu fikum. Doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Dalilnya mana? Suruh mendoakan. Fa'alam anahu, Terus Naam, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir walil mu'minin wal mu'minat. Nah, ingat-ingat dalilnya, jangan sampai lupa itu ya. Walil mu'minin wal mu'minat. Artinya ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa segenap kaum mukminin dan mukminat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Itu doa-doa yang sangat bagus barakallahu fikum. atau doakan enggak harus ke kuburan, dalam rumah pun sampai. Nah, barakallahu fikum insyaallah taala. Kita lihat berikutnya. Summa nafa, kemudian Allah taala menyadarkan faqal lam yalid. Allah taala tidak beranak. Yakni laisa lahu waladun. Perhatikan baik-baik pertanyaan menyusul. Nah, Allah taala tidak punya anak. Fahuwa subhanahu munazzahun anil walad maka dia Allah Ta'ala disucikan yang namanya anak. Allah Ta'ala nggak punya anak sama sekali. Berbeda dengan orang-orang Yahud. Mengatakan bahwasanya anak Allah siapa orang Yahud? Uzair. Orang-orang Nasara mengatakan apa siapa anak Allah menurut mereka? Siapa antum? Isa alaihissalam. Ini tuduhan yang bohong. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Kata Allah Taala, itu ucapan-ucapan mereka saja, sumbernya dari mulut-mulut mereka. Menyamai ucapan orang-orang kafir terdahulu. Uzair anak Allah, Isa anak Allah. Paham ya? Allah musta'an. Yang benar lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Naam. Wa hadha raddun 'ala alladziina asbatul walad lillah wa hum perhatikan baik-baik. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mereka menetapkan Allah Taala itu punya anak, bayangkan. Allah Taala punya anak. Wahum mereka pertama Nasara. Orang-orang Nasara, orang-orang yang mereka beribadah, beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu sesat. Orang-orang Yahud, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Oleh karena itu mereka apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim kita apa? Nah, sering membacanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim. Siapa? Al-Yahud. Eh? Waladhdallin. Siapa? An-Nasara. Allahul musta'an. Kita lihat An-Nasara haitsu qalu, perhatikan baik-baik. Orang-orang Nasara mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Masih itu anak Allah. Paham ya? Al-Masih ini ada dua. Al-Masih ada dua. Apa dan apa? Al-Masih itu ada dua. Apa dan apa? Siapa dan siapa sudah? Ayo, antum? Ayo, bismillah. Santai aja, santai aja. Al-Masih Dajjal sama Isa Al-Masih. Dua-duanya Al-Masih, cuman bedanya apa Abdurrahman? Kenapa dinamakan Al-Masih Dajjal, kemudian Isa Al-Masih juga? Nah, Ayo, maksud lain. Dajjal dinamakan al-masih karena mamsuhul ain. Matanya salah satunya picak. Paham ya? Disebutkan dalam hadis bagaikan apa? Bagaikan buah apa itu? Anggur Anggur yang busuk. Dajjal. Nah, adapun Nabi Isa dinamakan al-masih kenapa? Itu diantaranya bisa menyembuhkan orang yang dengan cara mengusap. Ada lagi yang satu lagi. Dia yang akan menghapuskan Dajjal nanti di akhir zaman. Paham ya? Siapa yang bunuh Dajjal? Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti barakallahu fikum, Nabi Isa itu akan turun. Berarti sekarang masih hidup, masih hidup. Tanggalan-tanggalan wafat Isa al-Masih keliru. Kalau wafatnya maksudnya adalah mati. tapi Nabi Isa masih hidup. Cuman diangkat Allah Taala ke langit. Paham ya? Adapun yang mereka eh, salib, mereka kejar-kejar, disebutkan dalam sejarahnya itu sosok yang dikenal dengan siapa? Yudas Iskariot. Allah musta'an. Tapi kisahnya Israiliyat. Yang jelas bukan Nabi Isa gitu aja. Paham ya? Nabi Isa masih hidup. Akan turun di akhir zaman nanti menumpas Dajjal. Ketika turun didampingi oleh dua malaikat meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat tersebut di menara putih daerah Damaskus. Kemudian setelah itu barakallahu fikum salat dua rakaat atau salat di belakang Imam Mahdi. Setelah keluar dari masjid tersebut, akhirnya apa? Orang-orang dajjal dan pasukannya lari tunggang langgang. Tahu tunggang langgang itu? Apa itu? Ya sampai lari gitu, lari awur-awuran, lari, wah sembunyi di balik pohon-pohon mereka. Orang kufar dibunuh, intinya kebanyakan pengikutnya Dajjal orang Yahud dan para wanita. Dajjal pun lari juga, dikejar oleh Nabi Isa. Sampai sebuah tempat namanya Babuluddin, disitulah dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Langsung meleleh bagian garam di lautan. Nah, Isa, Isa alaihissalam yang bunuh Dajjal. Paham ya? Orang-orang kufar tadi lari, sembunyi ke pohon-pohon, semua pohon bicara kecuali satu pohon namanya pohon apa? Aku sayang, Pohon beringin. Atau pohon apa yang semua pohon bicara semuanya. Kecuali satu pohon enggak mau bicara dia pohon ini. Sebutkan ada yang keliru diluruskan nanti. Nah. Apa? Pohon apa itu? Eh barakallahu fikum Mas Ahmad. Gharqat. Eh, pohon gharqat. Ini enggak mau bicara dia. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan pohonnya orang Yahud. Paham ya? Allah musta'an. Pernah dapat kisah kata di Israel sana mereka berbondong-bondong menanam pohon korkot tersebut. Justru menunjukkan apa? Kedunguan mereka. Akan nampak kan berarti kan? Oh, berarti yang di balik pohon itu yang kamu bicara ya orang Yahud, orang kufar gitu loh. Allah musta'an pohon korkot tadi. Kisahnya bukan di sini ya, ini hanya, hanya penyebutan bahwasanya Al-Masihu Nah, dajjal dikarenakan mansul ain matanya picak sebelah itu barakallahu fikum seperti anggur yang busuk tadi itu. Adapun kalau Al-Masih Ibnu Maryam karena beliau adalah yang akan menumpaskan menghapuskan dajjal nanti. Mau salah ya? Naam. Sebelum kita tutup barakallahu fikum pertanyaan yang menyusul yang terakhir barakallahu fikum, Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman sebagai nabi yang baru atau bukan? Lah, siapa nabi nya nanti nanti? Nabi Isa turun di akhir zaman sebagai nabi baru atau sebagai apa? Ya benar, memahami betul benar, cuman sebagai apa antum Khalid? Nabi Isa alaihissalam turun ke akhir di akhir zaman nanti sebagai nabi yang baru atau tidak? Nah, sebagai apa? Rasulullah mengatakan lah nabi abba enggak ada nabi lagi setelah aku Rasulullah. Nabi Isa masih ada? Apa? Antum Akh Abu Ubaidah? Ewa, bukan nabi yang baru tapi pengikut nabi. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya, termasuk umatnya karena memang beliau sudah duluan sebelum Nabi Muhammad. Hanya saja diangkat Allah Taala ke ke langit. Maafun salah ya. Nasallahu salamat al afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillah rabbil alamin.